سورة المؤمنين آيات ayat دجون وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وإذ يتحاجون في النار Dan ingatlah ketika penduduk neraka berbantah-bantahan di neraka. Fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru. Maksudnya berbantah-bantahan itu saling menyalahkan gitu. diadab dalam keadaan yang sakit tapi karena tidak tidak bisa mati. Nah, kemudian menyalahkan yang satu kepada yang lain. Gitu karena di neraka itu dia diazab gitu dan gitu, selama lamanya apabila dia kafir dan musyrik dan dia tidak bisa mati dia tidak bisa mati hidup terus di dalam kesengsaraan hidup terus di dalam itu azab Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, akhirnya ketemu yang lain apabila ada kaitannya sedikit aja maka menyalahkan yang lain permusuhan satu dengan yang lain Ini, nah di sini diingatkan wa idhiyatahajuna finnar tatkala mereka bantah-bantahan di dalam neraka saling menyalahkan fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang kuat maksudnya bawahan berkata kepada atasannya atau pengikut-pengikutnya berkata kepada tokoh-tokohnya. Nah, jadi pengikut-pengikutnya orang-orang yang lemah berkata kepada tokoh-tokohnya. Inna kunna lakum tabaa. Sesungguhnya kami dulu adalah pengikut-pengikutmu mengikuti aturanmu gitu ya. mengikuti perintahmu tujuan kami adalah supaya mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan gitu. mengikuti tokoh-tokohnya kami dulu mengikuti kalian fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar maka dapatkah kamu sekarang menghindarkan dari kami sebagian azab dari neraka ini. Hmm. Qala alladzina istakbaru tokoh-tokohnya, orang-orang yang besar gitu, pemimpin-pemimpinnya gitu, menjawab Inna kullun fiha Kita semua ini di neraka gitu kita semua ini di neraka. Artinya seandainya punya kemampuan untuk meringankanmu, aku akan meringankan diriku sendiri. Nah, nah jadi itu dulu kalian ikut saya, ya, tapi sekarang sama-sama diazab. Ya, itu jawabannya orang-orang yang jadi tokoh yang diikuti. Qala alladzina baru inna kullum fiha kita semua ini sedang dalam keadaan diadab. Kalian diadab. Kita tokohnya juga mengatakan dirinya juga diadab. Nah, kalau seandainya bisa meringankan, meringankan dirinya sendiri sebelum meringankan yang lain. Gitu. Inna Allah qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum kepada hamba-hambanya. Yang baik akan yang baik dibalas baik oleh Allah yang jelek dibalas jelek dan kalian dibalas jelek berarti kalian juga jelek. Nah, seandainya kalian itu baik, kalian pasti akan dibalas dengan kebaikan. Nah, jadi itu. Jadi pengikut meskipun ngikut saja itu sendiri hatinya menunjukkan jelek. Seandainya hatinya baik, maka akan memahami mana yang benar itu yang diikuti, tidak asal ikut tidak asal ikut gitu. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa gitu, semua manusia pasti akan mati dan setiap setelah mati akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal. Nah, baik dia itu gitu mengikuti tokoh, mengikuti golongan atau tidak, sama saja, semua akan mati dan akan dibangkitkan. Setelah itu akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Dia berkelompok atau tidak, dia mengikuti tokoh atau tidak, waktu pertanggungjawaban itu sendiri-sendiri mati dikubur sendiri-sendiri, dimintai pertanggungjawaban sendiri-sendiri, nanti di akhirat juga kayak gitu. Nah, tidak ada yang bisa menanggung dosa orang lain. Nah, Nah, nanti pengikut-pengikut itu akan menyesal apabila di dunia ini tidak menggunakan akalnya ngikut saja sama tokohnya atau ngikut saja sama kelompok atau organisasi tertentu terus tidak digunakan hati dan akalnya untuk memahami yang benar pasti akan menyesal ini contohnya gitu. Fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru. Orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang kuat. Maksudnya pengikutnya berkata kepada tokoh-tokohnya, "Inna kunna lakum taba'a." Kami dulu mengikuti kalian. Ini bahasanya enak, ya, kalau di dalam surat Saba. Eh. Nah, dalam surat Saba kalau tidak salah ingat di surat Saba ya Allah SWT berfirman وَقَالَ الَّذِينَ alladziina لِلَّذِينَ lil لَوْ istakbaru أَنْتُمْ antum مُؤْمِنِينَ pengikut-pengikutnya berkata kepada tokoh-tokohnya kalau tidak karena kalian sungguh kami akan jadi orang yang beriman maksudnya sungguh akan jadi orang yang beriman dengan benar. Kenapa? Karena waktu di dunia ngikuti tokohnya inginnya adalah beriman dengan benar, beragama dengan benar. Ternyata sama tokohnya disesatkan, diajarin kesesatan-kesesatan yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Seandainya tidak karena kalian, tentu kami akan beriman dengan benar. Tokohnya menjawab, Qalalladhina stakbaru Tokoh-tokohnya menjawab kepada pengikutnya anahnu sadadnakum anil huda ba'da irja'akum apa kami halang-halangi jalanmu tatkala hidayah itu datang kepadamu apakah kami nyetop jalanmu untuk menuju kepada hidayah tatkala itu tatkala hidayah itu datang Bal kuntum mujrimin Bahkan kalian itu juga adalah orang-orang yang durhaka Jangan nyalahkan yang lain Nah, pengikutnya gitu kan Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar. Pengikut-pengikutnya berkata, "Makarmu merasuk siang malam." Ajaranmu yang tersesat itu merasuk siang malam sehingga baik siang maupun malam ada yang e, berbeda dimusuhi sama pengikutnya Kenapa? Karena pengikutnya dapat ajaran dari tokohnya kayak gitu terus ada yang menyampaikan lain padahal yang lain itu benar. Nah, dan itu diadab oleh Allah di neraka. Dan di dalam surat Al-Ahzab beda lagi lafadnya Gitu. وقالوا ربنا إننا أطعنا ساتتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ذئفين من العذاب kata pengikut-pengikutnya, ya Allah kami ini taat kepada sayid-sayid kami, kepada tokoh-tokoh agama kami dan kepada pembesar-pembesar kami ternyata mereka menyesatkan kami dari jalanmu ya Allah lipatkan azab mereka tokoh-tokoh itu Nah itu kalau di surat Al-Ahzab. Nah di sini juga gitu, gitu. وقال الذين baru inna kunna fiha inna kullum fiha tokoh-tokohnya menjawab kita ini semua diazab di neraka allah qad hakama bainal ibad sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum kepada hamba-hambanya kita berlindung kepada Allah SWT dari adab Allah SWT. Kita berlindung dari kesesatan. Kita berlindung dari syaitan. Kita berlindung dari segala macam yang tidak baik di dunia dan di akhirat. waqala qala alladzina fin li khazanati jahannam. Dan berkatalah orang-orang yang ada di neraka kepada penjaga neraka jahanam yang ada di neraka berkata kepada penjaganya, untuk rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab Doakan pada Tuhanmu supaya meringankan azab kami ini barang sehari. mengadu kepada penjaga neraka. Wahai penjaga, wahai malaikat, doakan kepada Tuhanmu supaya meringankan azab kami sehari. Meskipun hanya sehari. Ini. Kalu penjaga-penjaganya berkata, Awalam taku taktikum rusulum bil bayinat. Apa belum datang kepada kalian Rasul yang memberikan penjelasan seperti ini Keadaan-keadaan seperti ini apa belum dijelaskan oleh Rasul yang datang pada kalian Qalu bala Penduduk neraka itu menjawab Sudah Sudah datang Rasul membacakan ayat Allah Memberi peringatan seperti ini memerintahkan untuk beriman dan beramal soleh supaya selamat di, di zaman seperti ini. Nah, sudah datang. Kalau fadong, Akhirnya penjaga-penjaga neraka itu mengatakan Kalau gitu doa sendiri kalian ya. Berdoa sendiri kepada kepada Allah Nah jadi malaikat yang menjaga neraka tidak mau mendoakan itu. wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal dan doanya orang-orang kafir itu tidak ada lain kecuali kesia-siaan belaka artinya berharap kepingin gini kepingin kelak keluar dari neraka, kepingin diringankan, kepingin apa sia-sia belaka. Sesungguhnya ketetapan Allah sudah pasti. Nah itu ya, ayat yang kita baca ini. Ya. Kita baca sedikit tafsirnya. Allah Ta'ala memberikan kabar tentang adanya perbantahan dan keributan antara penghuni neraka di mana Fir'aun dan kaumnya termasuk di antara mereka orang-orang lemah di kalangan mereka yang menjadi pengikut orang-orang sombong yang menjadi pemimpin tokoh dan pembesar mereka eh, berkata pengikutnya inna kunna lakum tabaan sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu kami telah mentaati kekufuran kesesatan yang kalian serukan kepada kami ketika di dunia Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar? Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab neraka ini? Artinya, karena kami pengikutmu, maka ringankan sedikit, tanggung sedikit azab seperti ini. Qalladzina baru inna kullun fiha. Orang-orang sombong, tokoh-tokohnya berkata, kita semua ini di neraka ya. yaitu kami tidak mampu menanggung dari kalian sedikit pun gitu. kami tidak bisa menanggung sedikit pun azab kalian kenapa karena semua dihadap di neraka dan tokohnya sendiri itu tidak bisa meringankan azab yang mereka terima seandainya bisa meringankan tentu mendahulukan dirinya. Hmm. Cukup bagi kami sisaan dan hukuman yang kami tanggung dan kami derita sendiri. Maksudnya begitu. Innallaha qad hakama bainal ibad karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya. Siapa yang ditetapkan untuk mendapatkan azab kayak gini, maka akan merasakannya. Mendapatkan hukuman yang lebih berat akan merasakannya. Gitu lalu itu minta kepada penjaga neraka jahanam agar berdoa kepada Tuhan mereka agar berdoa kepada Allah itu minta supaya berdoa kepada Allah agar adabnya diringankan bareng sehari karena para penghuni malaikat eh, karena karena para penjaga malaikat karena mereka mengetahui bahwa Allah SWT tidak akan memperkenankan mereka dan tidak mendengarkan doa-doa mereka. Gitu. Maka gitu, para malaikat di ayat yang lain mengatakan iksau fiha wala tukallimun. Gitu. Tinggallah kalian di neraka dengan hina dan jangan eh, kalian berbicara kepadaku kata para malaikat itu. Nah, tapi kalau di ayat tadi itu gitu mengatakan awalam taku tadi rusulum bil bayinat. Apa belum datang rasul yang membacakan ayat-ayat yang jelas pada kalian? Kolu bala. Mereka menjawab iya. Kolu fad'u penjaga-penjaga neraka itu maka mengatakan kalau gitu doa sendiri. Gitu. Nah, seperti itu. Dan doa kayak apapun setelah diadab di neraka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena di neraka itu eh, sudah bukan waktunya beramal. Di akhirat itu sudah bukan waktunya beramal, di akhirat itu waktunya menerima balasan. Mungkin itu yang kita baca. Hmm. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Iya. Yeah. Ya berkaitan dengan besok diberitakan ada gerhana apa boleh sholat gerhana itu di musola insya Allah boleh tapi yang lebih baik itu di masjid nah apalagi masjidnya dengan musola tidak jauh-jauh musolanya ditinggal semuanya pergi ke emas kembali kami dari tempat ada ayat yang lebih khusus dan itu juga ayat yang itu juga masuk. Ya. Jadi itu, jadi e, ada ayat yang langsung menjelaskan bahwa ketika hamba itu e, dalam keadaan sulit, itu mengikhlaskan doanya mohon kepada Allah, gitu. Nah, minta-minta kepada Allah baik kita. Gitu ya. Nah, tapi begitu diberi e, banyak kenikmatan kufur kepada Allah. Nah, ayat yang di atas laut itu juga itu. Tatkala mereka digoncang gelombang di tengah laut, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Begitu Allah selamatkan sampai di daratan, mereka menyekutukan Allah kembali. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين tatkala mereka naik bahtera di atas lautan diguncang gelombang takut tenggelam mereka betul-betul mengikhlaskan doa dan mengikhlaskan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal bari maka tatkala Allah selamatkan sampai ke daratan idahum hum yusyrikun mereka menyekutukan Allah kembali. Masuk di dalam semisal ini adalah kalau orang itu waktu susah baik, waktu bergelimang kesenangan menjadi orang durhaka lalai kepada Allah. Hmm. Yeah. Iya memberi barang waktu panen sekitar 4 waktu berangkat. Kemudian kita simpan beberapa saat ketika ada sudah lokal kita jual lagi boleh. Ini ada pertanyaan tentang jual beli. Beli barang, beli hasil pertanian, waktu panen lalu disimpan. Setelah harga karena biasa waktu panen itu murah setelah harga normal karena waktu panen sudah selesai baru dijual jawabannya tidak boleh tidak boleh itu. yang boleh itu yang boleh itu siapkan gudang sebesar-besarnya siapkan modal sebanyak-banyaknya nah lalu belilah waktu panen dimasukkan ke gudang tapi juga tidak ditutup siapapun yang mau beli waktu itu juga juga dijual terus biasanya yang jual beli itu kan yang jual itu kan misalnya kalau membeli 900 dijual 1000 kan itu ya nah kalau gitu enggak apa-apa kalau gitu enggak apa-apa jadi sekarang waktunya panen, itu datang orang yang mau panen, dibeli, dijual, dibeli, akhirnya numpuk banyak, tapi dia juga menjual. Siapa? Akhirnya jual beli, jual beli, misalnya waktu panen padi jual beli padi. Dari yang panen siapapun yang jual, dia beli beli. Nah nanti ya, siapa yang butuh ya biar dia beli tapi kalau nggak ada yang beli nggak kejual nggak apa-apa kalau gitu nggak apa-apa Adapun dia beli disimpan tidak dijual itu tidak boleh. Hmm. Nah, misalnya, misalnya eh, dulu waktu bensin ada berita mau naik gitu ya nah misalnya beli kalau orang-orang eceran itu kan belinya beli satu curigen gitu ya nah terus dipasang di botol-botol ya, satu drum yang isinya setengahnya yang besar itu biasanya mungkin nggak tahu 50 liter atau berapa terus dipasang di botol-botol nah seandainya dia mempersiapkan 10 drum beli taruh beli taruh tapi dia juga jual terus ya Nah itu tidak apa-apa Kenapa? Karena dia tidak menyimpan lo ini nimbun Enggak pak ini jual Beli kita kulak di pom bensin kita jual eceran itu tidak apa-apa karena bakar nanti tidak nimbun kalau orang beli beneran dijualin nah ketika dijualin kan dia tetap dapat untung tapi sedikit 900 dijual 1000 untung 100 Nah, itu. Adapun dia beli nggak dijual, dijualnya nanti itu tidak boleh. Hmm. Nah barang yang dipakai sehari-hari tidak boleh dijual terus ditimbun di dalam Islam. Kalau kita bangun malam, teman-teman kita yang tinggal sedikit. Kalau sholat, kalau doanya panjang, hanya dapat rokaat sedikit. Kalau kita perpendek bacaannya, rokaatnya dapat banyak, dapat 7, dapat 9, dapat 11 rokaat misalnya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Mana yang ia lakukan yang merasa hatinya menjadi lebih dekat kepada Allah itu yang lebih baik bukan jumlah rokaatnya dan ya, bukan itu memperpanjang berdirinya tapi apabila dengan memperpanjang bacaan menjadi merasa lebih dekat kepada Allah yaitu yang lebih baik apabila itu, dengan memperbanyak rokaat itu yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu yang lebih baik. Nah, ada lagi yang lain. Hmm. Menjual barang tapi tidak punya barang, punyanya hanya gambar atau foto ini yang digunakan untuk menawarkan. Nanti kalau ada orang yang beli, baru dia beli. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi dia belum punya barang, hanya punya foto. Lalu dia jual. Siapa yang kepingin beli barang, fotonya kayak gini harganya segini nah terus akhirnya ada pembeli transaksi jual beli tidak boleh tidak boleh tapi kalau caranya itu tidak jual beli nah itu boleh bagaimana gambar 1 2 3 sampai 10 sampai 100 dipampang ditawarkan siapa yang butuh siapa yang kepingin beli barang kayak gini saya siap mengadakan kalau gitu nggak apa-apa saya siap mengadakan atau mendatangkan nah itu tidak apa-apa Adapun e, menjual barang yang gambarnya atau fotonya kayak gini, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "La tabi malaisa indah." Kamu nggak boleh jualan yang kamu tidak punya. Nah, menjual yang belum dimiliki itu tidak boleh. Nah, jadi itu. Kalau transaksinya, transaksinya, ya, kalau transaksinya itu menyatakan beli padahal bukan milik dia terus itu nggak boleh tapi kalau ini ada mobil harganya sekian sekian sekian nah itu kalau tidak ada hal yang dilarang boleh-boleh saja nah, itu kalau tidak terjerumus atau tidak terbentur kepada yang dilarang gitu lah bagaimana misalnya misalnya begini eh, yang jual itu yang jual itu eh, misalnya nawarkan harganya 50 juta si maklar tahu Oh 50 juta Lalu dia tawarkan orang ini ada mobil kayak gini gini gini 60 juta Tidak boleh Kenapa? Kamu belum punya barang Kamu tidak boleh menaikkan barang Barangnya orang Nah itu Tapi kalau transaksinya jelas Kalau kamu mau Mobil yang kayak gini gini gini gini Gitu saya siap mengadakan atau saya siap mencarikan kamu dari saya harganya 60 juta. Kalau gitu boleh, tidak menunjukkan bahwa tidak menunjukkan bahwa itu barangnya tapi dia siap untuk mencarikan. Nanti kamu dari saya harganya sekian. Saya dari orangnya, terserah saya. Nah, jadi transaksinya jelas semuanya. Nah, kalau zaman sekarang yang bagus itu ada eh, perusahaan jasa jual beli rumah. Nah, eh, siapa yang kepingin jual rumah ke situ, siapa yang kepingin beli rumah juga ke situ. Di situ tidak punya rumah dan di situ juga tidak beli. Tapi orang-orangnya pandai dalam hal ini. Terus terang, gitu. Nanti kalau saya tunjukkan rumah, kamu transaksi sendiri, tapi minta dari pembeli dua setengah persen atau tergantung minta berapa. Nanti dari yang jual juga minta dua setengah persen atau berapa. Jadi dengan ini, nah ini bagus. Jadi perusahaan ini hanya mencari mencarikan pembeli atau mencarikan pembeli e, mencari rumah untuk pembeli. Ada rumah kayak gini, mau? Oh, Pak saya mau beli rumah. Yang kamu inginkan tipe apa? Di daerah mana? Nanti tak carikan. Nanti tak pertemukan dengan orangnya. Tapi dua setengah persen nanti dari harga jadi itu bayar ke ini dari pembeli minta gitu nanti dari penjual gitu itu boleh nah dan ini bagus dan kedua belah pihak tidak dirugikan bahkan diuntungkan kenapa karena nanti perusahaan ini akhirnya jalannya membantu pembeli membantu penjual ya, pembeli ya memang harganya ini ditunjukkan itu segitu itu di sana begitu kemarin begini nah kamu segitu mereka nggak mau ya wajar naikkan nanti kepada yang menjual turunkan kan gitu ya jadi akhirnya ini nggak keblosok ini juga nggak salah jual itu nah dan dia nggak dapat apa-apa selain kalau jadi dapat dari sini dapat dari sini jelas semua kalau gitu Nah itu yang bagus Adapun makelar yang menaikkan sendiri sebelum dia beli Dan makelar kan nggak beli ya Itu tidak boleh gitu. Tidak boleh Di dalam Islam gitu Apa boleh makelar boleh tapi jelas Bagaimana misalnya ini jual barang Pak Minta berapa 50 juta Tak carikan pembeli Yang penting nanti buat sampean 50 juta Saya naikkan barang ini itu Nanti selebihnya Buat saya Oh iya enggak apa-apa Kalau gitu enggak apa-apa ya. Kalau gitu enggak apa-apa Nah, tapi kalau tidak ada perjanjian lain, pemilik barang boleh jual sendiri di dalam Islam meskipun sudah ada yang Nah orangnya boleh dia jual sendiri meskipun nanti dia jual 45 juta. Gitu. Loh Pak, kok jenengan bilang ke saya 50 juta kok sampai jual 45? Kesuan nih saya tawarkan 50 juta Akhirnya saya jual 45 Urusan saya Di dalam Islam begitu Tapi kalau zaman sekarang Kalau sudah ada makelar yang bilang Tak carikan pembeli Pemiliknya saja katanya sekarang itu nggak boleh ikut jual. Gitu saya. Ya paling nggak ada yang gitu, gitu ya. Nah jadi itu sampai pemiliknya itu wah itu sudah dipegang bapak itu loh tawaran ke bapak itu malah malah gitu pemiliknya malah gitu sekarang. Nah itu nggak boleh di dalam Islam. Kalau pemiliknya itu kita kami menjadi dan sendiri teman ratus sepuluh Enggak apa-apa karena pemilik barang sudah sudah ada perjanjian atau makelar ini sudah ada pembicaraan dengan pemilik barang. Kalau gitu enggak apa-apa. Eh, jadi ini saya jual saya minta 50 terserah kamu jual berapa kamu cari sendiri untungmu yang penting saya dapat 50 itu makelar yang kayak gitu itu boleh Nah itu tadi, itu tadi di dalam Islam meskipun itu sudah gitu, pemilih barang tetap boleh jual sendiri. Mana yang lebih dulu nggak apa-apa. Nah jadi gitu. Eh? Tanda jadi hangus tidak ada di dalam Islam. Tanda jadi uang muka itu tidak hangus dalam Islam nggak jadi dikembalikan. Ada kerugian dihitung kerugiannya. Misalnya begini, kontrak rumah satu tahun berapa? 30 juta. Ini tanda jadinya 3 juta. Bulan tanggal satu bulan depan saya masuk Pak, ketika saya masuk saya lunasi. Ya. Tanggal satu nggak jadi masuk, uang muka di dalam Islam nggak hangus. Nah, uang muka, lo uang muka hangus, tidak ada uang muka hangus dalam Islam. Tapi dibicarakan, uang mukamu nggak hangus, tapi ada kerugian saya apa? Tidak saya tawarkan ke orang karena saya kira sudah laku. Nah, nah, atau dihitung dan kamu waktu transaksi itu kan dua minggu yang lalu. Sekarang kamu bilang nggak jadi, dua minggu itu tanggunganmu seolah-olah kamu sudah nyewa dua minggu dihitung itu boleh tapi itu jumlahnya sebesar berapa tergantung kesepakatan kesepakatan yang masing-masing tidak boleh saling mendolimi saya rugi pak ini apa nih tak kembalikan semua Musajane ada yang nawar mundur karena saya bilang sudah laku. Nah kan itu, ya. nah ganti rugi itu dibicarakan bagusnya seberapa. Masing-masing rizo dengan ganti rugi. Ya kalau gitu ganti ruginya satu juta setengah pak. Nah ya udah kembali satu juta setengah. Nah gitu. Nah jadi itu iya jadi itu saya siap uh, mencarikan atau menjualkan yang kayak gini harganya sekian nah, mungkin itu dulu subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته